dan sudah dihubungi teknisinya dari Jakarta. Mudah-mudahan segera diselesaikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda al jazau min jinsil amal. Ganjaran pahala itu akan disesuaikan dengan apa yang telah dia kerahkan. Jadi kalau binatang alih naik ke atas, terbanyak pahalanya insya Allah. Eh, kemudian selanjutnya yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah eh, pengurus Masjid Al Jihad juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kaum muslimin, bapak, ibu, saudara atau siapapun yang telah berinfak dan bersedekah untuk kepentingan mengganti karpet di ruang induk dan alhamdulillah targetnya sudah terpenuhi di angka 500 juta. Jazakumullah khairu jaza. Semoga Allah memberikan ganjaran yang sangat pantas. Mudah-mudahan harta yang dimiliki keluarga yang ada, apapun yang ada ada selalu mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ketika angka tadi sudah sampai pada target, kami tutup tentunya uh, infak atau sedekah yang berkaitan dengan karpet masjid. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Baiklah ulun akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada, baik pertanyaan yang tertulis atau pertanyaan melalui handphone. Uh, yang pertama mungkin dulu ulun jawab adalah tentang Ustadz apakah yang dimaksud dengan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Ikhwanu fitnah rahimakumullah Di dalam ayat Al-Quranul Karim Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan Al-fitnatu asyaddu minal qatal Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Yang dimaksud dengan fitnah Para ulama tafsir menyatakan Yang dimaksud dengan fitnah Di dalam ayat Al-Quran tersebut Yang sering kita dengar Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan sedikit sedikit orang memfitnah, kemudian dikatakan hati-hati dosanya lebih kejam daripada pembunuhan. Yang dimaksud fitnah adalah yang diistilahkan lebih kejam daripada pembunuhan. Menurut mayoritas para ulama tafsir adalah fitnah yang dimaksud adalah perbuatan kesyirikan, perbuatan kesyirikan. Jadi yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang istilahnya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, yang dimaksud fitnah tersebut adalah perbuatan syirik. Artinya perbuatan syirik itu dosanya jauh lebih besar daripada pembunuhan yang dilakukan oleh seorang muslim. Karena seorang yang terjebak kepada keyakinan-keyakinan syirik sampai wafatnya orang tadi wa iyadzubillah apapun yang dilakukan itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tadi kecuali sebelum dia meninggal dunia dia bertobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Namun Allah mungkin mengampuni dosa selain syirik kalau Allah berkehendak. Artinya, seorang yang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai keyakinan syirik, keyakinan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa ini tidak akan pernah diampuni dan dia akan berada di dalam neraka dan fiha, akan berada selama-lamanya. Tidak akan pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika masa hidupnya dia mungkin pernah melakukan perbuatan kesyirikan kemudian dia bertobat, Sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, bukankah mereka awal-awalnya adalah orang-orang yang musyrik, awal-awal yang mempunyai keyakinan-keyakinan syirkiyah. Namun mereka bertaubat, kemudian mereka berislam, kemudian mereka menjalankan apa yang diperintahkan sampai mereka mendapatkan gelar dari apa yang dinyatakan oleh Allah radhiyallahu anhum wa an. Mereka adalah generasi yang terbaik yang diridhai oleh Allah yang dan mereka pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan adalah yang dimaksud dosa syirik, dosa syirik. Bahwasanya dosa syirik itu lebih daripada dosa seorang yang membunuh. Kemudian gerak, e, eh, pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz gerakan apa saja, gerakan apa saja yang wajib diikuti oleh makmum dengan seorang imam ketika dia melaksanakan sholat berjamaah? gerakan yang wajib dilakukan oleh makmum yang dia harus mengikuti seorang imam adalah berkaitan dengan rukun-rukun solat. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juilal imam liyutamma bih faida kabaru fakabiru idza raka'a farka'u fas idza raka'a farka'u fasjudu kama idza sajada fasjudu fasna'u kama sanal imam falatan sarif hatta yaltafit. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Imam takbir kita ikut takbir, imam ruku kita ikut ruku, imam sujud kita ikut sujud. Rasulullah kemudian menyatakan fasna'u kama sanaul imam. Kerjakanlah apa yang dikerjakan imam. Ketika Rasulullah mencontohkan dari takbir, ruku, kemudian sujud, ini semua adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun, rukun sonat. Sehingga difahamilah bahwasanya kewajiban makmum mengikuti seorang imam adalah hanya gerakan yang berkaitan dengan rukun solat. Sementara perkara yang disunahkan, perkara yang disunahkan, maka ini khilaf perkara yang disunahkan, maka ini perkara yang dihilafkan. Jadi dia boleh mengikuti dan boleh dia tidak mengikuti. Dan diantara, mohon maaf, rukun dari rukun-rukun sholat adalah tasyahud akhir. Berbeda dengan tasyahud awal, tasyahud awal itu bukan rukun, namun kewajiban. Tasyahud akhir itu rukun dari rukun-rukun sholat. Maka idealnya, ketika seorang imam duduk dalam keadaan tawaruk, Siapapun yang mungkin punya pendirian, dia, dia duduk dalam keadaan iftirosh, idealnya dia mengikuti gerakan imam. Saya berikan logika mudah, eh, seorang yang masbuk, seorang yang masbuk, ketika dia masbuk, dia masbuk satu rakaat. Ketika dia masbuk satu rakaat, maka pendapat yang lebih dianggap kuat adalah duduknya dia sebagaimana duduknya seorang imam. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fasnau kama sanaul imam kerjakanlah apa yang dikerjakan imam dan tasyahud akhir itu adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Kalau orang yang masbuk saja diperintahkan untuk duduk seperti imam, maka bagaimana orang yang tidak masbuk? Bagaimana orang yang tidak masbuk? Imam Nawawi rahimahullah taala ketika ditanya hadis ini, Imam Nawawi rahimahullah taala ketika ditanya hadis ini, apa yang harus diikuti oleh makmum berkaitan dengan sholat berjamaah dengan seorang imam, maka beliau menyatakan yang wajib diikuti oleh makmum adalah zohir dari rukun-rukun solat. Zohirnya apa? Zohirnya apa seorang imam tadi? Sementara perkara-perkara yang tidak zohir bukan perkara yang harus diikuti oleh makmum. Seperti misalnya, kalaulah seandainya, kalaulah seandainya ada imam yang mungkin dia lebih condong pada pendapat untuk mendahulukan tangan daripada lutut. Sementara kita mendahulukan lutut daripada tangan. Ini bukan perkara yang zohir, bukan perkara yang terlihat dari seorang makmum yang di belakang. Sehingga ini kembali kepada keyakinan dia masing-masing. Tapi kalau perkaranya zohir terlihat dari belakang, maka Imam Nawawi rahimahullah taala menyatakan dia harus mengikuti gerakan seorang imam yang itu berkaitan dengan rukun rukun salat. Maka pernyataan Imam Nawawi sebagaimana juga yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Salih Usaimin, seorang makmum dia wajib untuk mengikuti gerakan-gerakan imam adalah berkaitan dengan rukun yang zohir, rukun yang terlihat. Sehingga mohon maaf, tasyahud akhir itu rukun salat dan itu zohir. Tasyahud akhir itu rukun solat dan itu zahir terlihat. Terlihat model duduknya seorang imam. Terlihat model duduknya seorang imam. Namun Allah alam bagi orang yang tetap berpendapat untuk duduk dalam keadaan iftiras itu pilihan yang dia ambil. Tapi bagi orang yang mengambil pendapat duduk seperti imam, maka berkekuatan dalil fasna'u kama sonol imam, kerjakan apa yang dikerjakan oleh seorang imam. Dan dalil ini menunjukkan kepada kita bahwasanya makmum tidak diwajibkan untuk mengikuti niat sebagaimana niatnya seorang imam. Taruhlah misalnya imam punya niat e, eh, salat asar, sementara dia bu, mungkin belum melaksanakan salat zuhur dan dia mungkin berniat untuk melaksanakan salat zuhur, maka ini perkara yang tidak dipermasalahkan karena kewajiban makmum hanya berkaitan dengan gerakan-gerakan yang itu sifatnya rukun dari rukun-rukun salat yang bersifat zahir, yang bersifat terlihat dari seorang makmum wallahu a'lam. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah seorang yang lupa berwudu untuk sholat dia harus mengulang sholatnya? Dan bagaimana seorang yang sholat dengan pakaian yang didapatkan dari jalan yang haram, kemudian dia bertobat, apakah sholatnya diulang karena memakai pakaian yang didapatkan dari jalan-jalan yang haram? Mohon penjelasannya. Seorang yang lupa berwudu, kemudian dia sholat, apakah dia mengulang sholatnya ketika dia ingat? hampir terjadi ijma bahwasanya dia mengulang solatnya. Dia mengulang solatnya. Dua perkara ini, dua perkara yang harus kita bedakan. Ini perkara yang berkaitan dengan nisyannya, lupanya seorang manusia. Lupanya seorang manusia. Artinya dia lupa, sebenarnya dia harus berwudu, kemudian dia tinggalkan. Dia juga terhilap pada dosa yang pernah dia lakukan, Kemudian dia mungkin e, menggunakan pakaian yang haram tadi dan dia melaksanakan sholat. Maka para ulama memberikan sebuah kaidah penting berkaitan dengan sifat lupa seorang manusia. Harus dipisahkan antara lupa yang berkaitan dengan perintah dan lupa yang berkaitan dengan larangan. Lupa yang berkaitan dengan perintah, maka ini perkara yang harus dia lakukan ketika dia ingat, ketika dia sadar. Dia belum berudu, dia belum berudu, kemudian dia sholat Sementara wudhu adalah perintah syarat mutlak sebelum dia melaksanakan sholat. Jadi lupanya dia ketika berkaitan dengan perintah itu harus dia lakukan, harus dia ulang kemudian dia kerjakan sholat tadi. Adapun ketika berkaitan dengan lupa yang itu erat kaitannya dengan sebuah larangan, maka ini bukan perkara yang harus dia ulang, bukan perkara yang harus dia ulang. Seperti eh, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bicara tentang seorang yang lupa ketika dia berpuasa dia lupa makan dan makan perkara yang terlarang bagi seorang yang berpuasa. Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimmu shaumuhu fa innama at'amallahu wa saqah. Kata Rasulullah barang siapa yang dia lupa dia lupa dia dalam keadaan berpuasa kemudian dia makan atau minum dan ingat makan dan minum perkara yang terlarang bagi orang yang berpuasa maka perintah Rasulullah fal yutimmu saumahu. Teruskan puasanya, teruskan puasanya. Fa innama karena boleh jadi perbuatan ini kata Rasulullah, Allah ingin berikan makan kepada dia dan Allah ingin berikan minum untuk dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi yang harus kita pisahkan, kalau lupanya berkaitan dengan perintah, maka dia harus mengulang perintah tadi. Kalau lupanya berkaitan dengan sebuah larangan, maka ini dimaafkan dalam syariat kita. Oleh karena itu seorang yang lupa dia belum sholat, sholat adalah perintah, maka dia diperintahkan untuk sholat kapanpun. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana ma'anis sholatin, au nasiha, fal yusoliha ida zakaroha. Barang siapa yang lupa dia belum makan, barang siapa dia lupa dia belum sholat, dan dia tertidur atau dia lupa dia belum sholat, maka sholatlah kapanpun dia ingat. Sholatlah ketika dia sadar. Dan sholat sebuah perintah. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan lupanya seorang muslim dan itu perintah, dia harus mengulang perintah tadi. Hal-hal yang berkaitan dengan lupanya seorang muslim yang itu erat kaitannya dengan sebuah larangan, maka ini dimaafkan. Ini di maafkan Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalami 'anil ummati thalas diangkat atas umatku tiga hal, tidak berdosa, di antaranya adalah orang yang lupa. Yang dimaksud adalah Ketika dia melanggar perkara-perkara yang terlarang dan dia lupa, maka ini dimaafkan dalam syariat kita wallahu a'lam. Luntung tunggakan dulu pala. Ustadz, adakah amalan peng, amalan yang pahalanya seperti berhaji selain sholat sunnah syuruk? Karena sholat sunnah syuruk saya sulit untuk mencari waktunya. Mohon penjelasannya. Di antara amalan-amalan yang berkaitan dengan pahala seperti berhaji adalah apa yang kita lakukan ketika kita melaksanakan salat berjamaah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man masya ila salatil maktubah, man masya ila salatil maktubah fil jamaah fahiya kahajjah." Barang siapa kata Rasulullah dia berjalan ke rumah dari rumah-rumah Allah untuk melaksanakan salat berjamaah maka dicatatkan pahala seperti dia berhaji. Jadi sholat berjamaah seseorang itu dicatatkan pahala seperti berhaji. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabarani, Syekh Albani menyatakan hadis ini hasan. Di dalam riwayat yang lain menyebutkan pada riwayat Imam Abi Daud, man tatahara fi baitihi. Syaratnya dia bersuci dulu di rumahnya. Dia bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi untuk menuju masjid melaksanakan sholat berjamaah maka pahalanya kata Rasulullah ka eh, ajri hajil muhrim seperti seorang yang melaksanakan ibadah haji lengkap dengan ihramnya, lengkap dengan ihramnya. Ini yang pertama. Yang kedua di antara amalan yang pahalanya seperti pahala ibadah haji selain salat sunnah syuruk adalah eh, seorang yang hadir pada sebuah majelis ilmu yang itu dilakukan di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi man ghada ilal masjid wa la yuridu bi ilal khairi yata'allama minhu aw yu'allima falaysa lahu jazaa' illa kal haji tama siapapun yang datang ke rumah dari rumah-rumah Allah tidak ada niatan yang lain kecuali hanya menginginkan kebaikan kebaikan yang dimaksudnya ta'allama minhu aw yu'allima kebaikan yang dimaksud dia ingin mempelajari apa yang ada dalam Al-Qur'an apa yang ada dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada balasan yang pantas kecuali seperti dia berhaji sempurna Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Nasai dan Imam Tirmidzi. Imam Bukhari menyatakan hadis ini sahih. Amalan yang selanjutnya yang juga pahalanya seperti orang yang berhaji. Seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, dia berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin berperang di jalan Allah." Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabat tadi, "Apakah engkau punya orang tua?" Dia katakan saya punya ya Rasulullah, tinggal satu ibuku. Maka Rasulullah menyatakan berbaktilah engkau kepada ibumu. Berbaktilah engkau kepada orang tuamu kepada ibumu. Fa'id fa'alta, kalau engkau melakukan perbuatan itu kata Rasulullah, fa'antal haji wa mu'tamir. Engkau seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan engkau seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah. Jadi seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya hari-hari yang dia lalui, berbakti kepada kedua orang tuanya setiap hari dicatatkan pahala haji. Setiap hari dicatatkan pahala umroh dan pahala haji. Maka seorang yang mungkin kehilangan kedua orang tuanya, paling tidak dia juga berbakti sebagaimana yang dianjurkan, seperti mendoakan orang tuanya, memintakan ampun. Ini bagian dari berbakti kepada kedua orang tuanya, bersedekah atas nama orang tuanya yang sudah meninggal dunia dan ini diperbolehkan. Ketika seorang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, inna umi tufiat. Ya Rasulullah, orang tua aku meninggal dunia. Afata sedekaan, ya Rasul. Apakah kau boleh bersedekah untuk ibuku yang meninggal dunia? Apakah sampai pahalanya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tasadak anha. Bersedekahlah, pahalanya sampai kata Rasulullah. Namun ingat ini hanya perkaranya dari anak untuk orang tua, tidak yang lain. Dan perkaranya hanya sedekah tidak kiraatul Quran, tidak baca Quran, tidak zikir ini dan zikir itu, tidak dia dirikan sholat pahalanya dia transfer untuk orang tuanya tidak. Namun Rasulullah hanya menegaskan sedekah. Itu pun tidak dengan acara-acara yang mohon maaf belum tentu berasal dari ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah dia infak, dia sedekah, dia niatkan untuk orang tuanya. Ini bagian dari berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan di antara perkara yang juga bisa mendatangkan pahala haji adalah seorang yang berniat. Berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Dia berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Niat yang ada pada diri dia itu dicatatkan pahala. Niat yang ada pada diri dia dicatatkan pahala. Dan tentunya seorang muslim hendaknya terus berniat dengan niat-niat yang baik karena itu akan mendatangkan ganjaran pahala yang sangat besar wallahu a'lam. Ya, kesempatan Bapak silakan. Satu dua orang. Ini dua. Ini Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang ingin saya tanyakan adalah mengenai serba-serbi Jumat. Di hadis beberapa saya temukan bahwa malam Jumat di, uh, eh, dianjurkan untuk membaca surat Kahfi. Pertanyaannya seperti ini. Surat Kahfi ada 110 ayat. Ketika habis pulang dari majelis ilmu, ketika itu kita menyelesaikan contoh misalnya di kredit dicicil ya. Misalnya e, eh, malam ini eh, uh, 60 ayat, subuh nanti berikutnya apakah itu boleh? Uh, yang berikutnya Ustaz uh, berkaitan dengan Jumat juga. Jadi uh, pada saat khotib uh, di khutbah kedua, biasanya khotib membacakan sebuah doa dan mungkin biasanya khotib me memberikan isyarat menunjuk ke atas bagi makmum apakah dia dianjurkan untuk mengangkat tangan untuk berdoa atau seperti apa? Terus yang terakhir untuk sholat sunnah setelah jumatan itu apakah dianjurkan dua rakaat atau empat rakaat. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan terus Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan yaitu bagaimana pandangan uh, Islam mengenai uh, umat ini yang terpecah belah. Umat-umat yang terpecah belah yaitu buktinya kita yang lain itu ada uh, istilahnya apa istilahnya itu yang mahaul istilahnya. Ya, bagaimana pandangan Islam? Terus yang kedua itu kalau kita meninggal maupun di mana-mana itu disolatkan beberapa kali bahkan ada yang sampai 30 kali menyolatkan bagaimana pandangan Islam itu soalnya mayat dari luar negeri sana ada yang berbulan-bulan disolatkan disolatkan dan disolatkan apakah itu boleh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, ibu-ibu silakan. silakan. Bu, sebentar Bu. Ulang Bu, ulang Bu ini kurang kasih ya. Nah kurang jelas jawabannya nah. Yang kedua ya. Eh. Perbuatan baik ya terus. Ya terus bu. Ya terus. Ustaz silahkan eh, yang pertama berkaitan dengan di antara sunnah-sunnah pada hari Jumat. Sejak berkumandangkannya Adan maghrib tadi, maka resmilah kita masuk pada hari Jumat. Karena pergantian hari adalah ketika Adan maghrib dikumandangkan. Dan di antara sunnahnya adalah kita membaca suratul kahfi, surat Al-Kahfi, juz ke-15, kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi dan minimal pembacaan surat Al-Kahfi ada 10 ayat untuk meraih keutamaan, kemuliaan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi diberikan cahaya antara Jumat kepada Jumat yang lainnya dan dijaga dari fitnah dajjal dan selanjutnya minimal dia membaca 10 ayat karena Rasulullah menyatakan man hafidha asra ayati min suratul kahfi barang siapa yang dalam hidupnya dia jaga 10 ayat saja dari surat al-kahfi aminallahu minad dajjal maka dia dijaga dari fitnah Ad-Dajjal. Jadi minimal 10 ayat. Jadi kalau kita mungkin uh, menuntaskan satu malam misalnya 20 ayat dulu kemudian kita sambung, maka ini tidak dipermasalahkan karena 10 ayat saja itu sudah masuk pada keutamaan tadi. Dan setiap orang yang menambah bacaan dia mendapatkan ganjaran pahala. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah semampu kita. Eh, kemudian perkara yang selanjutnya adalah Seorang khatib yang ketika dia berdoa pada khutbah yang kedua kemudian memberikan isyarat dengan telunjuk bagaimana sikap seorang makmum? Mayoritas ulama berpendapat di antaranya Syekh Shalih Fauzan di dalam fatwa beliau menyatakan bahwasanya seorang makmum yang mengetahui secara yakin seorang khatib ketika berkhutbah dia memberikan isyarat dengan telunjuk maka dia mengangkat kedua tangan. Tapi ketika dia tidak memberikan isyarat maka tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Karena isyarat mengangkat kedua tangan itu ganti dari dia mengangkat kedua tangannya. Isyarat dengan telunjuk itu ganti seorang khatib mengangkat kedua tangan. Oleh karena itu Umar ibnu Khattab ketika pernah melihat seorang khatib yang dia berdoa pada khutbah yang kedua dengan cara mengangkat kedua tangan apa kata Umar ini ya deh. sungguh perbuatan yang terjelek dari apa yang kau lakukan ketika engkau mengangkat kedua tangan di saat engkau berkhutbah kemudian engkau berdoa dengan mengangkat kedua tangan karena sesungguhnya kata Umar, Rasulullah hanya perintahkan asyara bisababah, hanya memberikan isyarat dengan telunjuk. Jadi bagi khatib yang ingin mengambil isyarat tadi silahkan. Tapi bagi khatib yang dia tidak ingin mengambil isyarat dengan telunjuk, maka cukuplah dia berdoa sehingga pada kondisi yang seperti ini ternyata khatib tidak mengangkat kedua tangan, maka yang mendengarkannya pun tidak perlu untuk mengangkat kedua tangan. Tapi kapanpun dia mengangkat kedua tangan, maka idealnya dia juga mengangkat kedua tangan. Wallahu alam ini fatwa dari Syekh Saleh Fauzan. Uh, boleh jadi ada yang berpendapat mungkin tetap mengangkat kedua tangan namun masalahnya adalah keterangan sahabat hanya menyatakan demikian dan sebaik-baik perbuatan adalah perbuatan yang mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum wallahu a'lam. Uh, kemudian yang selanjutnya salat sunnah setelah ibadah Jumat Apakah dilakukan empat rakaat atau dua rakaat? Masing-masing ada dalilnya yang disebutkan dalam hadis-hadis baik yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh uh, Ashabus Sunan. Di antaranya riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rakaat ini ba'dal Jum'ah. Ada dua rakaat setelah sholat Jumat. Dari riwayat inilah maka muncul pendapat bahwasanya setelah sholat Jumat maka ba'diyahnya adalah dua rakaat. Ada pendapat yang lain yang menyatakan empat rakaat, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya sholat sunnah setelah Jumat adalah empat rakaat, sebagaimana sabda Rasul saw Alaihi Wasallam. Yang empat rakaat ini kemudian ulama berbeda pendapat apakah empat rakaat dengan satu kali salam atau empat rakaat dengan dua kali salam. Sehingga ada yang berpendapat dengan dua kali salam dengan mengambil dalil salatul laili wa salatun nahar masna masna, salat malam dan salat siang yang itu dilakukan di waktu malam atau di waktu siang yang itu berkaitan dengan salat sunnah maka kerjakanlah dua rakaat dua rakaat keumuman dalil inilah yang ditarik pendapat yang menyatakan bahwasanya kalau kita melaksanakan salat sunnah maka dikerjakan dua rakaat dua rakaat bagi pendapat yang menyatakan empat rakaat satu kali salam, mereka berhukum dengan zohir hadis. Bahwasanya zohirnya empat rakaat dan tidak dipisah. Maka kita kembalikan kepada kaidah ilmu usul fikih yang menyatakan ketika hadisnya sudah zohir, sudah jelas, tidak perlu ditafsirkan. Tidak perlu ditafsirkan. Karena penafsiran manusia tidak akan pernah lebih baik daripada zohirnya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga berkaitan dengan kezohiran hadis ini, kejelasan hadis ini yang dikatakan empat rakaat ya sudah selesai. Tidak perlu dibagi dua. Sehingga muncullah pendapat tadi sebagaimana pendapat yang mengambil zahir hadis salat tarawih empat rakaat empat rakaat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang Aisyah menyatakan falatas an an wa tulihina. Jangan pernah kau tanya bagus dan panjangnya salat Rasulullah ketika tarawih. Beliau kerjakan empat rakaat, kemudian beliau berdiri lagi, beliau kerjakan empat rakaat. Zohir hadisnya empat rakaat, tidak perlu dipecah dua rakaat. Karena berhukum dengan zohir itu lebih baik daripada berhukum dengan tafsir seorang manusia dan zohirnya hadis inilah yang diambil oleh pendapat. Ala hal yang jelas dalam permasalahan ini ulama berbeda pendapat. Bagi yang empat rakaat dua rakaat dua rakaat silahkan. Bagi yang empat rakaat dengan satu kali salam dia mengambil alasan yang dinyatakan oleh para ulama tadi. Jangan sampai ketika mungkin empat rakaat yang satu kali salam, dua rakaat dua rakaat kemudian saling mentahdir menyatakan oh ini bid'ah, oh ini perkara yang tidak ada ada. Masalahnya adalah ada hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang boleh jadi kita belum terbaca. Wallahu a'lam. E, pertanyaan selanjutnya, banyaknya khilaf di tengah-tengah umat dengan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan bagaimana sikap kita? Adanya adanya majelis ilmu seperti ini adalah ingin mendekatkan kita kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim hendaknya dia berfikir, ketika dia beramal, ketika dia beribadah harus mengacu kepada apa yang ada dalam Al-Qur'an dan apa yang ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika Allah berfirman fa in Kalau kalian berbeda pendapat kata Allah, kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ingat Allah tidak pernah menyatakan kembalikan kepada Malik, kembalikan kepada Abu Hanifah, kembalikan kepada Syafi'i, kembalikan kepada Ahmad. Namun Allah menyatakan kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Adanya mazhab, adanya mazhab-mazhab yang disebutkan adalah hanya untuk memberikan wawasan kepada kita untuk mempermudah memahami apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Namun semuanya baik Malikiyah, baik Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad semuanya bersepakat bahwasanya ibadah itu harus bermuara dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kalau uh, pemikiran yang seperti ini hadir di tengah-tengah kaum muslimin, maka tentunya perkara-perkara yang disebutkan itu paling tidak bisa dikurangi. Kalau toh seandainya juga ada, maka boleh jadi ada khilaf yang perlu untuk dilihat. Jadi tentunya ketika ada amalan-amalan dari sebahagian kaum muslimin, kita pun tidak diharapkan untuk menjas atau untuk memfonis bahwasanya oh ini salah. Sampai kita mendatangkan dalil, sampai adanya iqamatul dalil, iqamatul hujjah kita selesaikan. Setelah iqamatul hujjah sudah selesai dengan cara yang lembut karena Allah telah menyatakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya engkau berlaku keras, berlaku kasar kepada orang kata Allah, jadi Rasulullah ketika itu dinyatakan oleh Allah wahai Muhammad, kalau seandainya engkau dalam berdakwah berlaku keras, berlaku kasar, maka sungguh mereka akan lari. Lang faddu min haulik, mereka akan lari kata Allah Subhanahu wa taala. Namun di satu sisi kita pun juga harus iqamatul hujjah. Eh, kemudian perkara yang selanjutnya berkaitan dengan eh, salat jenazah yang berulang. Ini pernah terjadi di zaman Nabi saw alaihi wasallam tatkala Hamzah paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur pada peperangan Uhud dan ketika itu Nabi pernah mensolatkan Hamzah pada riwayat yang sahih 70 kali Rasulullah mensolatkan Hamzah. Kenapa Rasulullah mensolatkan Hamzah sampai 70 kali? Kecintaan Nabi kepada Hamzah ingin terus mendoakan. Namun para ulama hanya mengambil sisi hukum bahwasanya orang itu hanya boleh mengulang sholat jenazah ketika dia menjadi imam. Karena Rasulullah terus menjadi imam. Tapi kalau hanya kita makmum terus kita ikut lagi, maka ini bukan perkara yang pernah hadir di tengah-tengah para sahabat. Tapi kalau posisi kita adalah seorang imam, kita mengulang sholatnya, Rasulullah pernah melakukan ketika Hamzah gugur pada peperangan Uhud dan tiga, tidak tanggung-tanggung. 70 kali Rasulullah mensolatkan Hamzah. Tapi sahabat yang sudah mensolatkan tidak mengulang sholatnya. Tidak mengulang sholatnya. Jadi imam itu boleh sebagaimana perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari ibu-ibu Sepuluh hari pada bulan Ramadan eh, kemudian ada amalan-amalan yang disyariatkan dan diperintahkan seperti itikaf di dalam masjid. Kemudian ada juga yang mungkin melaksanakan salat tahajud berjamaah. Apakah hal yang demikian dianjurkan? Wallah alam ini perkara yang sangat dihilafkan, sangat diperdebatkan oleh para ulama. Eh, setelah seorang itu melaksanakan salat tarawih, kemudian di sepertiga akhir malam dia melaksanakan sholat tahajud di bulan Ramadan ini perkara yang sangat kuat khilafnya. Sangat sulit untuk kita mentarjih apakah itu pendapat yang baik atau pendapat yang harus ditinggalkan. Intinya adalah bagi pendapat yang menyatakan saya berikan uh, alasan kenapa ada yang berpendapat demikian namun keputusan di tangan pian. Bagi pendapat yang menyatakan bahwasanya seorang itu terus melaksanakan salatul lail salat tahajud di 10 hari terakhir mereka berdalil dengan keumuman untuk menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Karena digambarkan dalam hadis Nabi, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian menyingsingkan kedua eh, lengan bajunya. Gambaran Rasulullah lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Gambaran inilah yang ditarik pendapat bahwasanya ibadah apapun selama itu adalah ibadah yang baik, maka itu dilaksanakan. Baca Quran, zikir, istighfar, doa dan yang lainnya maka masuklah menurut pendapat tadi pelaksanaan salatul lail, salat tahajud. Bagi pendapat yang menyatakan tidak ada tahajud setelah tarawih, mereka berdalil bahwasanya tidak ada kejelasan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak secara jelas bahwasanya Nabi melaksanakan tahajud setelah melaksanakan salat sunnah tarawih. Ketidakjelasan inilah yang menjadikan lemahnya pendapat pendapat tadi menurut pendapat yang menyatakan tidak ada tahajud. Karena beribadah itu harus dengan keyakinan. Keyakinan harus bermuara dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan tafsir, bukan takwil, bukan uh, penafsiran atau bukan pentakwilan. Berhubung tidak ada dalil dari perbuatan Nabi, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan tahajud atau tidak? Karena dalilnya hanya umum. Sehingga menurut pendapat kedua tidak ada tahajud setelah tarawih. Pendapat kedua ini kemudian dikuatkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada riwayat Imam Abi Daud, riwayat Imam At-Tirmidzi, disohhikan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah beliau pernah bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat tarawih berjamaah bersama imam hatta sarip sampai selesai sampai witir selesai yang dia dapatkan adalah kutibatlahu maka dicatatkan bagi dia salat malam sepanjang malam bukankah orang-orang yang ingin melaksanakan salat tahajud di sepertiga akhir malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dia ingin mendapatkan pahala yang lebih namun Rasulullah sudah menawarkan dengan penawaran yang lebih mudah. Barang siapa yang melaksanakan tarawih berjamaah bersama imam, hatta sarif. sampai selesai kata Rasulullah, maka dicatatkan pahala sholat malam sepanjang malam. Maka cukuplah orang tadi untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan seorang imam, kemudian dia melaksanakan sholat witir berjamaah dengan seorang imam. Ini telah mencukupkan dia mendapatkan pahala sholat malam sepanjang malam. Saya katakan ini hilap. Bagi pendapat yang menyatakan tetap tahajud pertanyaannya adalah apakah Rasulullah melakukan perbuatan ini atau tidak? Kenyataannya tidak ada satu hadis yang secara zohir menjelaskan setelah tarawih Rasulullah tahajud. Inilah permasalahannya. Kalau seandainya ada dalil, maka silakan melakukan perbuatan tadi. Tapi ketika tidak ada dalil, maka jatuhnya ini pendapat. Dan pendapat bisa diterima ketika ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan harus ditolak ketika tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekali lagi, bagi yang berpendapat untuk tahajud setelah tarawih itu pilihan dia. Kadang juga dipaksakan, ayo kamu batal, batal sudah. Itu pilihan dia, pilihan dia. Tapi ketika kita menjatuhkan pada satu pilihan harus dengan ilmu, bukan ikut-ikutan, bukan dengan perasaan, bukan dengan nalar, bukan dengan fikir, bukan dengan naluri, tapi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Eh, pertanyaan yang selanjutnya, muamalah dengan emas, dia beli emas dengan harga murah kemudian dia jual, ini sama hukumnya dengan transaksi jual beli biasa. Yang dilarang adalah ketika dia menukar emas dengan emas, kemudian gramnya sama dan harganya berbeda. Emas nang lawas misalnya 5 gram, emas nang hanyar juga 5 gram. Tapi berbeda harganya. Ditukar emas yang lawas di, dia ambil emas yang baru, kemudian dia tambah. Ini yang riba. Yang harus dia lakukan, dia jual dulu emasnya. Dia dapat uang, kemudian dia beli. Kekurangannya dia tambah. Tapi kalau dia tukar langsung emas, kemudian dia tambah ini riba. Tapi ketika dia jual dulu emasnya, kemudian uh, dia beli emas yang baru, maka ini tidak dipermasalahkan. Maka seorang yang bertransaksi uh, punya jual beli emas, dia beli emas dengan harga murah, dia tunggu misalnya dengan harga yang baik kemudian dia jual, ini perkara yang tidak dipermasalahkan, ini muamalat bab muamalat dan tidak ada kaitannya dengan pelarangan. Dan boleh jadi menunggunya di harga emas pun bisa jatuh, boleh jadi. Jadi tidak hanya kita lihat menunggu banyak uh, harganya, boleh jadi harganya pun juga bisa jatuh. Wallahu a'lam. Uh, yang terakhir mungkin mohon maaf kita disuruh diperintahkan untuk beribadah dalam keadaan ini pertanyaan yang diajukan yang terakhir yaitu bersedekah diharapkan kita tidak memperlihatkan. Bagaimana dengan laporan-laporan yang di medsos misalnya jumlah sekian sekian sekian kemudian si fulan bersedekah, semuanya kembali kepada niat. Semuanya kembali kepada niat. Apa niat dia? Kalau niat dia ikhlas karena Allah walaupun diumumkan tidak dipermasalahkan. Kalau niatnya sudah karena manusia walaupun dia titelnya hamba Allah betul ya hamba Allah siapa? Hamba Allah telah aja. Siapa lagi kalau nggak ada dihigai kamu aja. Walaupun hamba Allah, walaupun hamba Allah,